Insyaallah yang sehat, awet sehatnya dan semakin sehat, yang kurang sehat hilang penyakitnya dan menjadi sehat selama-lamanya. Amin Allahumma amin saya ucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi kullu am wa antum bi khair insyaallah minal maqbulin mohon maaf lahir dan batin eh, ini kan setelah tanggal 9 kemarin ini yang kita ketemu ngobrol-ngobrol santai insyaallah mulai Jumat ini dan seterusnya kita akan membahas tafsir surat-surat pendek Tentunya sebelum bahas tafsir kita akan bahas dulu keutamaan membaca Al-Quran. Jadi biar kita semakin sergap, semakin semangat dan semakin cinta kepada Al-Quran. Sebetulnya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak cinta Al-Quran itu aneh. Karena kalau kita lihat pondok pesantren tahfidz Quran terbanyak di dunia itu mungkin di Indonesia. Pondok pesantren tahfidz Quran terbanyak di dunia itu mungkin di Indonesia. Kalau yang lain kan mungkin pondok pesantren tahfidz itu anyar-anyaran, baru-baru saja. Tapi kalau para kiai ahli tahlil, ahli maulid, ahli solawat itu selalu punya pesantren berdampingan dua. Satu pesantren kitab-kitab kuning, satu pesantren penghafal al Al-Qur'an. Makanya turah-turah kiai yang hafal Al-Qur'an, turah-turah umat Islam di Indonesia yang hafal Al-Qur'an. Pernah tuh diliput di Solo ini ada Bapak becak. Jadi sambil be, sambil becak dia itu ngapalkan Al-Qur'an. Jadi sambil becak ngapalkan Al Al-Qur'an. Padahal kerjanya adalah mengayuh beca. Itu semangat ngapalkan Al-Qur'an. Nah, kinten-kinten saya sama jenengan ini beca atau enggak? Enggak, enggak beca. Tapi semangat ngapalkan Al-Qur'annya kira-kira <clears throat> kalah atau enggak kalah? Kalah kan ya? Makanya insya Allah dengan kita duduk bersama bareng-bareng semangat untuk membaca Al-Qur'an timbul, kemudian semangat untuk menghafalkan Al-Qur'an itu pun semakin besar. Kalau kita belum bisa hafal niati salah satu anak atau putu kita nanti ada yang hafal Al-Quran. Kenapa? Karena kalau ada orang hafal Al-Quran itu bisa ngasih syafaat kepada sepuluh anggota keluarganya. Jadi bapak ibunya ya insya Allah langsung dapat. Kakek neneknya dah dapat, kakaknya, adiknya dapat. Ya. Kalau yang laki-laki ini mau cari istri, Cari istri yang hafal Al-Quran. Jangan gak hafal, nanti kalau istrinya hafal Al-Quran kan lumayan. Masa istrinya tega gak ngasih syafaat. Ya, sepuluh mosok dikasihkan orang lain. Tentunya nomor satu yang dikasih setelah orang tua adalah suaminya sen sendiri. Yang penting semangat menghafalkan Al-Quran. Nah biar kita punya semangat menghafalkan ya kita harus harus tahu manfaatnya baca Al-Quran dan manfaatnya menghafalkan Al-Quran. Gambarannya sederhana begini saja. surat asli teks proklamasi itu kira-kira kira-kira berharga atau sangat berharga? Sangat ber berharga. Kalau saya nggak salah, teks kemerdekaannya Amerika itu ditaruh di museum dengan pengamanan yang luar biasa. Mau nyentuh saja nggak bisa, karena pengamanannya luar Luar biasa. Lah Al-Quran kalamullah bukan teks proklamasi, bukan teks kemerdekaan. Kalamullah ucapannya Allah dawuh pun Gusti. Itu oleh Allah diizinkan kita untuk melihatnya, diizinkan untuk membacanya, diizinkan untuk menghafalkannya. ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Yang kaya boleh, yang miskin juga boleh. Rakyat biasa boleh, pejabat juga boleh. Tidak ada larangan. Satu saja syaratnya. Menyentuhnya harus dalam keadaan suci. Menyentuhnya harus dalam keadaan suci. Tidak bisa menyentuh Al-Quran ini. Tidak boleh menyentuh Al-Quran ini. Illal mutahharun. Kecuali orang yang suci. Itu maknanya banyak. Di antaranya mushaf. Seandainya ini mushaf, ini kitab ya, kitab kuning. Seandainya ini mushaf. Yang nggak punya wudhu nggak boleh nyentuh. Seandainya ini mushaf, yang lagi head nggak boleh nyentuh. Yang lagi junub tidak boleh nyentuh. Lah nggak bolehnya ini nggak boleh makro atau haram. Haram. Kalau sampai ada orang nggak punya wudhu nekat nyentuh, maka dia ber berdosa. Orang yang haid nekat nyentuh, dia berdosa. Yang junub nekat nyentuh, dia ber berdosa. Sebagaimana mushafnya ini nggak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci dari hadat besar maupun hadat kecil, maka arti-arti tersembunyi Al-Qur'an, makna-makna Al-Qur'an tafsir-tafsir Al-Quran tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang suci hatinya. Jadi kalau hatinya kotor, ya nggak bisa ngerti itu tafsir yang betul bagaimana. Paling tahu terjemahannya. Terjemahannya tahu. Tapi tafsirnya apa? Nggak ngerti. Syaratnya hatinya bersih. Lah Alhamdulillah, selain tafsir yang langsung dari Nabi Muhammad SAW, ada tafsir dari sahabat, ada tafsir dari ulama yang hatinya suci ditulis. Jadi kita bisa memahami Al-Quran lebih, memahami Al-Quran lebih dalam berkat orang-orang yang soleh, yang hatinya bersih. Sehingga kita-kita yang masih kotor ini, ya dapat keuntungan yang besar. Keuntungannya apa? Nunut sucinya hati orang-orang yang suci, kita bisa memahami Al-Quran. Nah, Sisa umur saya nggak tahu tinggal berapa, jenengan juga nggak tahu sisa umurnya tinggal berapa. Lah podo-podo nggak ngerti sisa umurnya berapa, yuk mumpung masih punya sisa, kita gunakan untuk mempelajari Al-Qur'an. Bib, kenapa kok temanya Majlis Ar-Rodha sekarang bahas Al-Qur'an? Nah, kadang itu ada orang yang rodok nganyelke. Nganyelke bagaimana? Dikira para habaib dan para kiai itu nggak mudeng Al-Qur'an. Betul. Betul. Ya kan? Dikit-dikit suruh kembali pada al Al-Qur'an, kembali pada Al-Qur'an. Jadi dikira Habib Kiai itu nggak mudeng al quran Dikira nggak ngerti. Sehingga amalan-amalan yang diamalkan ahlu sunnah wal jamaah yang asli ini dikira cuma produk akal kiai atau produk akalnya Habib tidak ada landasan dari Al-Quran. Padahal kalau kita lihat penghafal Al-Quran terbanyak ya poro kiai. Di Hadromutu ada pesantren. Syarat masuknya pesantren hafal Al-Quran. Syarat masuk loh Jadi bukan menghafalkan menghafalkan Al-Quran di pesantren itu bukan. Ini pondok pesantrennya Habib Umar bin Hafid di Darul Mustafa sana. Itu syaratnya masuk hafal Al-Quran. Gak hafal, hafal nozik di samping itu apa? Hafal kitab Riyadhus Shalihin. Hafal kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin itu enggak cuma dibaca, hafal. Nih, Dr. Hermansyah, monggo. <coughs> Jadi hafal kitab Riyadhus Shalihin. Al-Qur'annya hafal, Riyadhus Shalihinnya hafal. Ini saya pas gerok kok dokternya datang gitu ya. <coughs> Pas nih. <coughs> Mang sekeja akan Pak Dokter. Senden-senden yang enak. Cukup jelas tadi? Jadi ulama-ulama kita Al-Qur'an ya hafal, hadis juga ha? hafal. Lah kitanya ini kok jangan kan hafal moco negicik keliru-keliru. Betul lah betul? Kok jangankan bacanya, kadang huruf hijaiyah disodorkan ini apa? Perahu bib. Jadi lihat huruf huruf bak gitu ya, dikira ini perahu perahu nih atau huruf ya kan bentuknya seperti perahu. Saya nggak ngerti ini ini apa. Kadang disuruh baca Al-Qur'an, dibukakan Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Suruh baca begitu. Dia nggak bacanya alama. Ya, bukan Alif Lam Mim tapi alama. Enggak ngerti. Nah, kenapa enggak ngerti? Kurang semangat untuk belajar kurang minat untuk belajar. Ini Dokter Herman Syah ini sejak masuk Islam belasan atau puluhan tahun yang lalu sampai hari ini hobinya belajar Al-Qur'an. Ngapalkan Al-Qur'an. Yang jadi anaknya enak. Sebab kalau ngaji sak lembar kayak satu sewu. Anak beliau ini kalau kalau baca Al-Quran, mau baca, satu lembar. Dikasih duit 100 ribu, itu cara didiknya begitu. Coba jenengan, berani praktek. Bani praktek gitu sama anaknya. Nah, sak lembar satu sewu. Mesti anaknya rajin ngaji semua. Kok jangankan anaknya istri jenengan langsung melu aku melu pak. Oh sak lembar seratus ribu. Giliran satu jus sembilan lembar dapat sembilan ratus ribu. Kalau yang satu jusnya sepuluh lembar dapat satu satu juta. Kinten-kinten ibu-ibu siap praktek gitu buat anak-anaknya? Bapak siap? Nah ini orang kalau udah cinta sama Al-Quran gitu. Dia akan berupaya keluarganya senang Al-Quran. Anaknya senang Al-Quran. Yang di sekitarnya senang Al-Quran. Makanya mulai malam hari ini temanya Majlis ar rodoh Temanya adalah Al-Quran. Al itu pokoknya. Sebab Torikoh Alawiyah atau Torikoh-Torikoh yang lain. Jalannya orang-orang soleh itu dikatakan berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Lah, mau paham Al-Quran, bacanya aja tidak kok paham. Mau dapat nurnya Al-Quran, lawang bacanya saja ti, tidak banyak. Kok akan paham. Lain dengan ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i tiap hari khatam Al-Quran. Tiap hari khatam Al-Quran. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah itu beliau ketika meninggal dunia. Meninggal dunia. Meninggal dunia itu tempatnya sudah disiapkan. Jangan udah siap-siap tempat untuk mati? Bu, Bapak, pemirsa, pendengar, udah pesen tempat mati belum? Malaikat, tolong saya dicabut di sini. Udah siap gitu belum? Belum. Kenapa nggak siap-siap? Pasti mati nggak? Lah kok gak siap-siap? Nanti kalau dicabutnya di jalan terus bagaimana? Makanya pesan, pesan dulu. Imam Abu Hanifah itu pesan. Beliau nyiapkan satu tempat, di situ beliau minta, "Ya Allah, saya pengen meninggal di tempat ini." Di tempat itu beliau ngaji terus. Dipersiapkan nyambut malaikat Israel, tempat itu di ngaji nih terus. Sehingga ketika malaikat Israel itu datang menjemput menjemput roh beliau, disebutkan di tempat itu sudah dihatamkan Al-Quran 5000 kali. Ini saking cintanya sama Al Al-Quran. Jadi wafat itu tempatnya sudah dihatamkan 5000 kali. Nah kalau tempat wafat kita nanti bagaimana ya? Ya moga-moga saya ngapain? Ya Insya Allah yang yang baik. Husnul khotimah di tempat yang yang baik. Itu Imam Abu Hanifah. Kemudian kalau Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf. Kalau jenengan kenal Habib, marganya Assegaf, Habib Syekh itu Assegaf, ya kan? Nah, yang marganya Assegaf ini punya kakek. Kakek yang pertama kali dapat julukan Assegaf, Namanya Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf. Habib Abdurrahman ini amal Al-Qur'annya sepele. Jenengan boleh tiru. Satu hari itu khatam cuma delapan kali. Empat di siang hari, empat di malam hari. Berani nyaingi? Ini kok semua pada mendelik kenapa ini? Hah? Ini kan baru pembukaan ya. <coughs> Majelis kita pertama ini. Insya Allah Jumat depan kita akan sambung lebih seru lagi. Ini kita baru ngomong tentang Al Al-Quran. Sambil kita ingat-ingat bagaimana orang-orang soleh ter terdahulu. Satu hari Khatam Al-Quran 8 kali. 100 tahun yang lalu, kurang lebih 100, 150 lah, 150 tahun yang lalu. Diaman sana di Hadramut, di negerinya Wali Songo ini. Dengar Habib Abdurrahman Asegaf satu hari khatam 8 kali. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Tak jajali, isobora. Enggak seperti kita. Kalau kita dengar empat di siang hari, empat di malam hari, paling kita ngomong wow. Subhanallah. Cuman wow sama subhanallah. Semangat nyontoh itu gak muncul. Lain dengan ini seorang anak muda ulama 150 tahun yang lalu dengar Habib Abdurrahman Assegaf satu hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 di siang hari, empat di malam hari. Akhirnya beliau mujahadah. Baca Al-Quran terus berhasil. Empat di siang hari, empat di malam hari. Terus beliau ngomong, loh itu kan Habibnya tua, saya anak muda, mestinya bisa lebih banyak. Akhirnya beliau berjuang terus. Bisa menghatamkan Al-Quran enam kali di siang hari, enam kali di malam hari. Lah kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran setahun sekali. itu ya kalau atam ya. Itu kalau ha hatam. Ini mending lah daripada tidak sama sama sekali. Lah ini loh, semangatnya seperti itu. Al-Qur'an dibaca benar. Dan bacanya itu benar, bukan seperti kita sekarang yang pendek panjang, yang panjang pendek. Ya, yang ain jadi alif. Yang kaf jadi kof, yang kof jadi kaf, wale-wale. Ini kenapa terjadi seperti ini? kemerosotan kesadaran umat terhadap pentingnya membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Makanya kita harus mulai menyuarakan. Menyuarakan untuk gemar membaca Al-Quran. Jenengan kalau waktu maghrib lewat Dewutan, mampir saja ke sini. Sholat maghrib di sini, kemudian nanti tadarus bareng-bareng. Habis maghrib di sini sholat, Pak eh, dia setelah dia tadarus satu juz, setelah tadarus satu juz roti hadat, setelah roti hadat kemudian sholat isya berjamaah. Kalau pas lewat kerbu kalau mau ke tempatnya Habib Syekh mampir aja di sini. Ya, ya, transit di sini monggo. Parkir di sini, cuci-cuci muka di sini, mandi di sini, makan di sini, bawa sendiri. Ayo makan di sini kan bawa sendiri sendiri. Makan di sini, silakan sholat, ngaji, rotet Setelah isya berangkat tempatnya Habib Syekh. Kan berkahnya enam, nambah. Nah, misalnya pabriknya dekat pasar Kliwon, padahal rumahnya itu Karanganyar. Nanti kalau pulang kan kerja kejauhan. Tempat kerjanya sama rumahnya jauh. Daripada mondar mandir, ya udah mampir aja di sini. Nah, dulu sampai hari ini di Hadramut sana itu masjid-masjid Seminggu sekali khatam al Quran. Jadi masjid itu tiap minggu khataman Quran. Kenapa? Tiap hari tadarus. Tiap hari tadarus. Dan tadarusnya itu dalam waktu seminggu khatam. Sudah ada jadwalnya. Kalau Senin yang dibaca surat ini sampai ini. Selasa yang dibaca surat ini sampai ini. Rebu yang dibaca surat ini sampai sampai ini. Satu minggu khatam Al-Quran itu hampir di semua masjid. Lah kalau masjid-masjid yang ada di Solo ini dan di kota-kota Anda, tadarus itu semarak cuman kalau Ramadan. Kalau enggak Ramadan, hampir tidak ada tadarus. Kalau toh ada imam sama muadzin. Yang tadarus imam sama sama muadzin. Ini kan sangat menyedihkan. Lawang Rasul bersabda, kalau seseorang itu kumpul, sekelompok orang kumpul di rumahnya Allah di masjid, kemudian membaca Al-Qur'an, turun rahmat, sakinah kepada mereka semua. dan sekarang ini masjid itu tempatnya Al-Qur'an, tapi anehnya di masjid kok jarang orang membaca Al-Qur'an. Ini betul tak betul? Betul. teh Saya dikasih kopi, Pak Dokter dikasih teh. Enaknya saya kopi apa teh? Oh terserah. Jenengan penunjuk. Napa susu? Loh, ini pilih kasih. Yang hadir dikasih susu, ustadznya cuma dikasih kopi. Ini makomnya susu kan lebih tinggi daripada kopi. Sebab tidak ada minuman kata Rasul SAW bil makna yang lebih enak, lebih sehat, lebih bagus, lebih hebat daripada daripada susu. Salah ngomong tadi ya. Daripada su, susu. Nah ini susu ini kan derajatnya lebih tinggi daripada kopi. Lah mestinya kan ustadznya dikasih kopi atau susu? Ya kopi ya, ya susu. Ini Mas Edwin membantah. Habibnya kalau dikasih susu mesti ngeyel jaluk kopi kok. Iya, selingan ya, selingan. Jadi begitu. Beliau-beliau yang soleh ini banyak membaca Al-Quran. Jadi nggak mungkin. Ono wali kok orang ngerti Al-Quran itu nggak mungkin. Terus genah wali palsu. Ya wali pal palsu. Wali kok nggak senang sama Al-Qur'an? enggak ya, mungkin. Kalau Al-Qur'an itu kalamullah. Makanya Sayyiduna Ikrimah bin Abi Jahal. Ada seorang sahabat Nabi, anaknya Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal itu kan musuhnya Islam. Makanya jenengan jangan seuzon sama orang. Bapak ini maling, anaknya mesti perampok, ngawur. Jadi kalau lihat bapaknya elek, anaknya dicap itu lebih je, jelek. Jangan seperti itu. Husnudzon, bapaknya maling, moga-moga anaknya jadi kiai. Bapak Bapaknya maling, moga-moga anaknya tidak tidak dai. Jangan bapaknya ini maling pitik, anaknya mesti maling motor. Naudzubillah men. min Ikrimah bin Abi Jahal. Abi Jahal ini kan musuh Islam yang luar biasa. Tetapi punya anak namanya Ikrimah, sahabat yang luar biasa. Sahabatnya Nabi itu semua gemar baca Al-Quran. Di antaranya Ikrimah. Nah Ikrimah ini kalau mau ngaji, mau ngaji. Dulu tuh orang punya mushaf 30 juz tuh cuman orang-orang tertentu. Kenapa? Percetakan Al-Qur'an belum ada. Apalagi yang bisa nulis itu orangnya juga ter tertentu. Apalagi kertas larang. Ya, mungkin dulu masih di pelepah-pelepah korma. Belum ada ker kertas. Di pelepah korma, di kayu. Kadang di tulang belu belulang. Jadi yang punya Al-Quran lengkap 30 juz itu bisa dihitung. Jumlah sahabatnya bisa dihitung. Sehingga sahabat itu berlomba-lomba marani koncone. Awakmu apa lobo? Saya apal lima ayat. Waconen tak melu ngapal lagi Seperti itu. Berlomba-lomba cari hafalan lewat orang-orang lain yang hafal Al-Quran. nah, Sayyidina Ikrimah punya lembaran-lembaran mushaf meskipun enggak 30 juz. Beliau kalau mau ngaji, walaupun sahabat itu hafal, tapi suka kalau ngaji itu baca mushaf. Kenapa? Karena kalau hafal, itu ibadahnya cuma ibadahnya hati dan pikiran. Matanya nggak ikut ibadah. Tapi kalau hafal kemudian mau baca mushaf, nanti ada ada waktu sendiri untuk deres memperkuat hafalan. Tapi jangan tinggalkan baca binador. Baca tanpa hafalan, baca dengan lihat tuli, tulisan. Sebab tulisan-tulisan mushaf itu merupakan nur cahaya. Nah, kalau mandang orang soleh aja jadi cahaya yang baik, apalagi mandang kala kalamullah, tulisan yang mewakili kalamullah tersebut dipandang. Ikrimah bin Abi Jahal kalau mau ngaji, misalkan ini lembaran mushaf, misalkan ini lembaran mushaf, beliau itu menciumnya, belum ngaji deh, diciumi. Diciumi dengan sepenuh hati, terus maput. Pingsan dulu. Ayo, ada yang mau praktek? Kalau mau ngaji, diciumi. Kalam Robbi, kalam Robbi, kalam Robbi nangis, semaput. Itu belum ngaji. Lah ngajinya kayak apa kira-kira? Belum ngaji udah pingsan. Sehingga ditanya sama sahabat-sahabatnya, saking seringnya seperti itu. Kamu nih kalau mau ngaji, kok menciumi mushaf, kemudian kamu pingsan, kenapa? Dijawab, lah aku kisopo. Saya ini siapa? Kok diizinkan megang mushaf? Saya ini siapa? Kok diizinkan lihat mushaf? Saya ini siapa? Kok diizinkan mengucapkan wahyunya Allah? Lisan saya ini kotor jelek. Kok boleh menggerak-gerakkan mengucapkan wahyunya Allah Ta'ala? Ini suatu kemuliaan yang luar biasa. Saking takutnya dan syukurnya geblak semaput. Nah kalau kita belas orang krosopopo. Iya. Ada orang yang nanya, Bib, Al-Quran kok diciumi kenapa? Kok diciumi kenapa? Mencium itu tanda apa? Mencium itu tanda apa, Bu? Tanda apa? Oh, iya, iya. Teriaknya terakhir tuh semangat betul, cinta gitu ya. Boleh nanya, Bu? Kalau suami di luar negeri, ibu di Sukoharjo, bisa mencium suami? Nggak bisa. Terus yang diciumi apanya, Bu? Fotonya. Menciumi foto fotonya. Suamiku. Betul? Apalagi sekarang zamannya zaman handphone ya. Ngomong sama suaminya. Suami tolong selfie. lembok mbok ya selfie gitu ya. Tolong kamu selfie. Kenapa? Aku pengen pengen lihat wajahmu saat ini juga. Dikirim sama suaminya. Wah, handphone diciumi. Orang lihat heran, iki handphone mbok mbok ambungi neng apa? Aku ora ngambung handphone, ngambungi bojoku. Lah neng di bojomu lah lah handphone. Iya. iya, ini gambar mewakili suami saya. Yang begini namanya istri sayang atau enggak sayang? Istri yang sayang. Lah kira-kira kalau suaminya tahu, seneng atau enggak seneng? Seneng. Dihargai enggak istri yang seperti ini? dihargai. Lan jenengan lihat Al-Qur'an kok jenengan cium. Nah, lah kira-kira Allahnya seneng enggak? Allahnya seneng enggak? Senengnya luar biasa. Makanya baru mencium mushaf itu udah dapat derajat yang sangat tinggi. Sementara ada orang lain yang gak gagas belas. Allah mung kertas. Lah kurang ajar toh. Loh, ngapunten wah saya pas gak bawa dompet ini. Jenengan tahu kertas warna merah? Kalau jatuh di jalan ditemu orang, diambung kan tidak diambung? Wah, ada yang ketemu kertas merah itu loh, kertas merah iya, di satu sewu. Kertas warna abang gitu kan, satu seribu Jatuh di bawah, orang nemu, kan mestinya nggak boleh diambil loh. Mestinya kan nggak boleh diambil, siapa tahu yang yang jatuh nanti lewat situ nyari uangnya ya. ya tapi ini karena ilmu agamanya nggak nggak pas, belum lengkap, rezeki Seratus ribu rezeki. Apalagi kalau saya gendel. sepuluh juta. seratus ribu dalam jumlah sepuluh juta. Plok di depan mata. Parkir atau enggak parkir? Ini kalau naik motor kira-kira parkir atau bablas? Oh, Untuk abang-abang mesti motornya hijau. Lah yang dilihat tuh merah tapi war matanya jadi hijau katanya. Itu dulu karena nilai nilai uang yang paling tinggi warnanya hijau, jadi motornya hijau. Sekarang mesti diganti motornya abang. Ya karena sudah me merah. Diambil nih uang tadi. Mungkin diciumi. Loh, kenapa diciumi? Apakah kita mengatakan Allah mong kertas? Lain, ini bukan mong kertas. Kertas warnane abang. Yang 10 juta lumayan, motor ke ya, itu. Ya, Bisa jadi mau motor. Dia menciumi bukan menciumi kertasnya, tapi nilai kertas ter tersebut. Yang diciumi nilai dibalik kertas tersebut. Lah kita menciumi kertas bukan karena kertasnya, tapi karena kertasnya udah dibubuhi Al-Qur'an, maka kita menciumi kertas tersebut. Kertas ini jadi mulia karena ada Al-Qur'annya, ada kalamullahnya. Lah kalau kertas dikasih kalamullah dimuliakan seperti itu, lah kira-kira kalau manusia di dalam dadanya ada kalamullah, bagaimana kita harus memuliakannya? Oh. Wallah itu saking seneng memuliakan orang yang punya Al-Quran di dadanya. Sampai-sampai dikatakan, bapak ibunya dikasih mahkota oleh Allah Ta'ala. Kalau anak apal Al-Quran itu orang tuanya dikasih mahkota oleh Allah. Mahkota yang boleh pakai itu cuma raja-raja. Cuma raja-raja. Sama Allah dikasihkan. Bapak bepak, bapak becak punya anak hafal Al-Quran. Bapaknya dikasih mahkota oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah kalau bapaknya dikasih mahkota, ibunya dikasih mahkota, lah kira-kira yang hafal bagaimana? Memang di adat gak dijelaskan yang menghafal bagaimana gitu kan? Karena kita disuruh mikir. Lah kalau orang tuanya yang didik saja dapatnya seperti itu, nah yang menghafal itu sendiri kira-kira bagaimana? Ini ada mahkota yang luar luar biasa. Allah sangat memuliakan dan menghormati orang yang hafal Al-Quran. Karena itu dikatakan ahlul Quran, hum ahlullah. Orang-orang yang ahli Al-Quran, mereka adalah keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud keluarganya Allah bagaimana? Ya dalam jaminannya Allah. Dapat sayang penuh dari Allah. Yang ngurus adalah Allah. Langsung Allah. Kalau ada yang macam-macam sama dia, Allah yang langsung turun tangan. Itu keluarga saya. Walaupun makhluk ya makhluk. Kholik ya kholik. Tapi sampai dijuluki keluarganya Allah. Karena apa? Karena dia punya Al-Quran di dalam dirinya. Nah, Zaman sekarang banyak orang yang nggak nggak begitu perhatian sama Al-Qur'an. Ngapunten. Naruh mushaf itu suka seenaknya sendiri. Bu, kalau fotonya suami jenengan diinjak-injak orang jenengan sakit hati atau tidak? Sakit. Para suami, kalau fotonya istri jenengan diinjak-injak orang tersinggung atau enggak tersinggung? Ini jawabannya enggak tegas, Bu. Enggak seperti ibu-ibu gitu kan. Memang cintanya ibu-ibu itu lebih unggul. Kalau bapak-bapak ini cintanya tidak diungkapkan dengan kata-kata ya. Lain. Nah, coba lihat ini. Baru foto diinjak-injak. Kita kan enggak enak hati ya. Enggak enak hati. Atau foto. Foto orang yang kita sayangi kok dilihat naruhnya di lantai. Ditaruh di, di lantai. Kita ambil atau enggak kita ambil? Nah punten. Jenengan punya guru. Lah kok fotonya ditaruh di bawah di lantai. Tego atau enggak tego? Gak tega kan? Mesti jenengan ambil ditaruh di tempat yang mu mulia. Kan seperti seperti itu. Makanya saya pernah dengar ada seorang ulama di Solo ini, nggak usah saya sebutkan namanya. Jangan pajang foto saya di kaos. Bukan saya loh ya. Ini bagus nih nasihat ulama tersebut. Jangan pajang foto saya di kaos. Jangan buat kaos yang ada foto saya. Loh, kenapa? Ya, ya Ustadz, misal begitu ya. Kenapa? Kok jangan pajang foto saya uh, foto Anda di kaos. Lah nanti kaosnya dicuci barang sempak lah fotoku campur sempak. Kurang ajar awakmu. Kamu nggak menghormati, nggak menghormati sa saya. Masa foto kiainya atau foto habibnya atau foto yang ditaruh di kaos, kemudian waktu nyuci bareng sama kolor gitu. Eh, tidak ada penghor penghormatan. Ini memang betul nggak nggak menghormati yang seperti itu. Lah kalau baru foto saja ditaruh di bawah nggak rela. Anjenengan lihat ada orang naik motor, lah kok di belakang selebor ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan tego atau nggak tego? Sama tulisan tadi. Tersinggung atau nggak tersinggung? Mestinya tersinggung. Ini kalamullah, ini wahyunya Allah kok di yang selebor. Selebor belakang ini jelas di bawah pantat di bawah kaki dan nanti kalau ada musim hujan kotoran ya di situ kenaknya. Lu kadang tuh yang yang narok niatnya apa? Ben untuk berkah tak tempeli. Nah kalau begitu bukan berkah namanya. Ya kalau nempelkan ditaruh di depan di tempat yang paling ting tinggi. Bisa dipahami? Lah yang lebih ngeri ibu-ibu yang di pasar. Saya itu bolak-balik sampai kesel. Kalau beli jajan dari pasar tuh ya atau sayur mayur, bungkusnya kertas. Seringkali kertasnya itu potongan ayat-ayat Al-Qur'an. Dari buku-buku pelajaran agama SD itu. Ya kan? Bahkan ada yang terjemahan Al-Qur'an dijadikan bungkus. Nah, yang bungkus mungkin nggak ngerti alif bata, wah tulisan Arab gitu aja kan. Dia nggak ngerti Al-Qur'an, dibungkus nah kita yang sampai rumah ya kaget. Ya Allah, kok seperti ini ya umat Islam ya. Wahyunya Allah kok tidak dihargai. Saya lihat orang-orang Nasrani, ada satu yang yang apa ya? Kita ini kan disuruh mencontoh semua kebaikan dari manapun ya. Orang Nasrani kalau pergi ke gereja. Oh, jangan-jangan pernah lihat tuh Kira-kira bersih-bersih atau enggak bersih-bersih? Bersih. Kira-kira wangi atau enggak wangi? Wangi. Terus bawa Injil atau enggak bawa Injil? Bawa. Injilnya ditaruh di mana? Di dada. Jalan bangga ditaruh di di dada. Bersih. Lah kalau kita bawa Al-Qur'an ditaruh mana? Di cangking jalan. Jajar ke pantat. Enggak didekup. Enggak ditaruh di dada. Padahal Rasul Allah mengajarkan kita memuliakan Al-Quran. Mestinya kita muliakan Al-Quran lebih dari mereka-mereka itu. Mestinya betul-betul Al-Quran ini dijunjung tinggi. Pernah seorang santriwati ngomong sama seorang bunyai. Selesai selesai tadarus Al-Quran ya. Dia nanya sama bunyai, "Nyai, ngapunten. Al-Qur'annya ditaruh di kursi sini ya?" Iya. Namun Nyai. Kalau kata guru saya, Al-Qur'an nggak boleh ditaruh di kursi. Padahal kursi kan tempat yang tinggi ya. Kursi tempat yang yang tinggi. Tinggi tempatnya, bukan di lantai. Kata guru saya, Al-Qur'an jangan ditaruh di kursi. Bunyainya gaya nggak ngerti gitu. Pengen tahu ilmunya anak ini sampai di mana. Loh kenapa nggak boleh ditaruh di kursi? Kan kursi tempat yang tinggi. Ngapunten Nyai, Kursi itu kan tempatnya pantat. Kursi itu tempatnya pan pantat. Al-Qur'an jangan ditaruh di tempat yang tempat itu menjadi tempatnya pantat punya ini. Punya ini ngacung jempol pinter awakmu. Betul. Memang naruh Al-Quran di kursi itu nggak sopan karena kursi adalah tempatnya pantat. Kiai-kiai, habib-habib, ulama-ulama yang ngerti Al-Quran itu ngajari muridnya begitu. Naruh saja di kursi itu dianggap kurang ajar. Nah, apalagi di lantai. Lantai ini tempatnya kaki. Lantai ini tempatnya kak, kaki. Ditaruh di mana? Di tempat yang tinggi, bukan di kursi. Makanya kalau santri-santri biasanya punya rehal nih ya. Tempat untuk ngaji. Kalau ngaji meja ya, meja khusus. Kalau ngaji ditaruh di atas me, meja. Memang ini meja tempatnya buku, ya kan? Meja ini tempatnya ki, kitab. Ditaruh di situ penghormatan, penghormatan. Nah kenapa kita diajari menghormati Al-Quran sampai seperti ini? Memang menghormati Al-Quran itu harus pol-polan. Jangan setengah. Setengah. Kenapa? Kalamullah. Menghormati Al-Quran sama dengan menghormati Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara. Allah yang mewahyukan. Lah kalau wahyunya nggak dihargai, maka sama saja tidak menghargai yang mewahyukan. Kalau tidak menghargai yang mewahyukan, ya azabnya luar biasa. Bisa dipahami Bapak Ibu pemirsa semua? Bisa ya? Nah, ini semakin semangat baca Al-Qur'an terus semakin merinding? Semangat Pak ya? Semangat. Begitu. Timbul pertanyaan. Bib, nah sekarang banyak mushaf digital di handphone terus bagaimana? Nah ini handphone kan saya kantongi toh Bib. Tapi di dalamnya ada ada mushaf digitalnya nih Bib. Ini kurang ajar atau tidak? Dulu saya ditanya gitu ya rodok buyang. Ini pertanyaan karena ulama mutaakhirin yang bisa jawab. Ulama tempo dulu nggak ada handphone soalnya. Jadi ini Al-Quran model handphone itu termasuk bid'ah hasanah. Zaman dulu belum ada. Dulu belum belum ada. Dibuat akhir zaman ini. Dibuat akhir zaman. Sehingga kalau ngaji nggak usah repot-repot ambil mushaf. Karena kadang mungkin kita di mana musafnya di di mana. Pakai handphone saja bisa keluar. Ayat-ayat Al-Qur'annya itu mau surat keberapa, ayat keberapa bisa. Bahkan suaranya korek yang bisa kita pilih. Oh, koreknya milih Dr. Hermansyah bisa diinstal dulu tapi. Koreknya milih Habib Novel bisa diinstal dulu. dulu. Koreknya milih Mas Edwin juga bisa. Walaupun suaranya ngelokor dikit nanti. Ya. Bisa itu, tapi diinstal dulu. Nah ini mushaf Al-Quran digital. Hukumnya bagaimana? Kalau itu masih dalam handphone, programnya belum dijalankan, ya handphonenya namanya hand, handphone. Oh namanya handphone dikantongi tidak jadi masalah. Tapi kalau programnya sudah dibuka, sudah dibuka, berarti handphonenya jadi mus, mushaf. Handphonenya jadi mushaf. Ya, ya kamu jangan taruh di kan-, kantong. Kalau mau naruh di kantong, matikan dulu programnya tersebut. Ya, jadi tetap harus di, dihargai. Beb, lah kalau saya dengarkan murotal pakai CD, MP3. Nah itu MP3 kan, kan judulnya MP3 30 juz. Nah ini CD-nya naruhnya di mana, Bib? Compact disk-nya ditaruh di mana? Ya, ya compact disk ya itu ya compact disk. Tapi kalau dalamnya ada Al-Quran, yo ya aja nono. Oh coba jajarkan dangdut. Wah, apalagi dijajarkan film yang gambar depannya itu begitu-begitu. Malaikat kira-kira gregetan atau enggak gregetan? Lebih ibu gregetan tidak? Tidak. Malaikat gregetan ini, ini manusia enggak punya sopan santun, enggak punya a ah? nggak punya ada <coughs> Jadi begitu. Ya, malam hari ini saya pengen ngajak diri saya dan hadirin semuanya ya. untuk mengenang kembali tentang kebesaran Al-Qur'an. Al Moga-moga ini buahnya Ramadan kemarin ya. ya. Ramadan kemarin kan kita menghatamkan Al-Qur'an lebih banyak, baca Al-Qur'an lebih lebih banyak, tadarus Al-Qur'an lebih banyak. Kan, kan Tuhannya Ramadan sama Tuhannya Syawal podo to ya. Podo atau ya? enggak podo? Podo. Nah jangan sampai nanti Ramadannya sergep, syawalnya hilang. Itu ciri-ciri orang yang nggak dapat Lailatul Qadar. Karena orang kalau dapat Lailatul Qadar ciri-cirinya setelah Ramadan amalnya nambah. Nah kalau amalnya semakin tek, semakin tek, semakin tek, semakin tek, nah itu ciri-ciri tidak dapat Lailatul Lailatul Qadar. Yang dapat Lailatul Qadar akan nambah amal solehnya. Termasuk diantaranya ngajinya nambah. Sholatnya nambah. Nah insya Allah malam hari ini kita akan menyemangati diri kita untuk membaca Al-Quran. Insya Allah mulai Jumat yang akan datang kita masuk tafsir surat Al-Fatihah. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saya minum dulu? Monggo diunjuk. Airnya juga habis. Nah. Kalau tadi dikatakan Imam Syafi'i tiap hari hatam Al-Quran. Beliau selain hatam, hatam Al-Quran, beliau itu juga memperdalam isinya Al-Quran. Sehingga pernah diceritakan Imam Syafi'i itu main ke rumah muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu sampai derajat imam. Dalam ilmu hadis kalau orang sampai derajat imam, kalau saya nggak salah, itu syaratnya hafal satu juta hadis. Kalau hafid itu seratus ribu hadis. Sekarang al hafid dalam dalam ilmu hadis itu sudah sudah hampir nggak ada. Longko, hampir nggak nggak ada. Apalagi imam. Ini derajat imam itu hafal satu juta hadis. Lagi kinten jenengan hafal berapa? Kita hafal berapa? Saya ini hafal berapa? Didi. Makanya kalau hafalnya saja dikit, jangan suka mengkoreksi ahli hadis. Iya. Ulama-ulama itu mereka hafal dan ngerti. Hafal satu, satu juta hadis itu masih merguru. Imam Ahmad bin Hambal punya anak laki dan punya anak perempuan. Nah anak lakinya ini oleh Imam Ahmad bin Hambal tiap hari dikasih hafalan. Kasih hafalan. Anak lakinya ini disuruh ngapalkan 300 ribu hadis. Anaknya ini. Bapaknya 1 juta, anaknya 300 ribu. Lumayan kan ya? Nah, setelah hafal 300 ribu, anaknya dipanggil. Nah, ya pak, bapak cuma mau ngasih tahu, 300 ribu hadis yang kamu hafalkan itu palsu semua. Wah naik kaget. Loh kok saya disuruh ngapalkan hadis palsu, kenapa? Lah soalnya kamu kalau ngapalkan seperti bapak nggak kuat. Jadi tak kasih yang palsu-palsu. Nanti kalau kamu dengar hadit yang nggak ada di hafalanmu berarti itu sohi pintar tuh bapaknya. Kalau kamu ketemu hadit kok di hafalanmu nggak ada, berarti hadit itu hadis yang sohi Lah kalau model sing mbok apal berarti hadit itu palsu. Hadit yang palsu. Bapaknya jeli, bagaimana cara didik anak. Lah beliau punya anak perempuan juga. Imam Ahmad bin Hambal itu setiap habis sholat, habis sholat, Rabbi firli wali Wali Daya, wali Muhammad bin Idris Asyafi'i. Coba bayangkan. Tiap habis sholat itu baca doa, Ya Allah ampuni saya. Ampuni kedua orang tua saya. Dan ampuni Imam Syafi'i. Gurunya didoakan. Nah kita ini habis sholat doakan gurunya enggak? Misalnya dengan ngaji di sini tidak datang seminggu pisan bawa saya ditunggakan Rabbi Firli, Wali wali daya, Wali Ustadz Novel. Lo iya toh ya? Walaupun se sebulan sekali lah. Kalau enggak enggak seminggu sekali ya sebulan se sekali lah mbok disebut-sebut Rabbi Firli, Wali wali daya, Wali Habib Novel atau Wali Ustadz Novel atau Wali Sinopel terserah. Ya, terserah Dengan mau nyebut saya apa terserah. Yang penting doa anak aku gitu kan? Nah, ini ulama dulu, Imam Ahmad bin Hanbal begitu. Imam Syafi'i didoakan tiap hari. Sehingga anak perempuannya Mary. Pak, sopo toki Syafi'i Syafi'i ki sopo? Siapa ini Syafi'i ini? Kok tiap hari kamu doakan? Kalau kamu doakan kok luar biasa. Saya anakmu tidak kamu doakan seperti itu. Dirimu sendiri tidak kamu doakan seperti itu. Bapaknya yang ngomong, nah kalau yang satu ini perlu didoakan. Karena ini menjamin kelestarian umat manusia. Kesejahteraan umat manusia. Ini ulama yang luar biasa. Nah, anak perempuannya ya heran. Bapak aku ki ulama top apal sak juta hadit. Kok masih bilang ada ulama yang lebih hebat. Seperti apa orangnya? Akhirnya suatu ketika Imam Syafi'i main ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Main ke sana. Anaknya kan penasaran. Alhamdulillah Gurunya ayah saya datang. Coba tak intip amalnya bagaimana. Yen wengi solat apa turu? Kondone wong soleh, kondone wali. Ciri-ciri wali itu kalau malam melek. Jadi kalau tidur terus itu bukan wali. Akhirnya diintip sama anak ini. Habis sholat isya, Imam Syafi'i itu masuk kamar, tidur. Gak bangun. Bangunnya setelah azan subuh langsung sholat sunnah eh, panah fajar dua rakaat tidak pakai wudhu. Orang kalau udah tidur kan wudhunya pak batal. Langsung sholat sunnah dua rakaat tidak pakai wudhu. Setelah itu sholat subuh berjamaah, wirid pikir. Selesai semua pagi anaknya dilihat sama sama si bapak kok anaknya seperti ngelirik gitu ya, ngintip. Tanya, kamu kenapa kok ngintip terus? Saya selidiki guru bapak ini. Orang begitu kok diangkat jadi guru atau apa-apa. Bapaknya ya rodok ya nesu, ngamuk gitu ya. Hei, hati-hati kalau ngomong. Jangan jangan kurang ajar. Ini orang yang luar biasa. Luar biasa bagaimana toh Pak? Wong dari habis isak sampai subuh tidur saja nggak tahajud. Eh subuh-subuh bangun sholat sunnah nggak pakai wudhu. Subuhnya nggak pakai wudhu. Gitu kok katanya ulama. Oh iya, iya, nak, nak, nak, sebentar, sebentar. Ya, yuk kita tabayun dulu. Loh. Orang soleh itu didik anaknya begitu. Orang, apa iya toh? Masa? Ini model jenengan sama saya iya, begitu. Bukan tabayun tapi tambah ngompori ya. Oh, banen gitu kan. Ini enggak. Ayo coba kita tabayun. Saya tak nanya sama guru saya, kamu dengarkan dari sini ya. Iya. Ini Imam Ahmad nanya sama Imam Syafi'i. Guru, kalau bahasa kita gitu ya. Guru, apa yang terjadi semalam? Imam Syafi'i ngomong, semalam tuh saya mau istirahat. Mau isti, istirahat. Nah ketika saya istirahat itu, saya buka hafalan Al-Quran saya. Saya terus Al-Quran di alam pikir saya. Alhamdulillah, saya ketemu 100 persoalan di zaman ini yang belum ada jawabannya. Pas saya deres itu 100 persoalan itu muncul dan alhamdulillah 100 persoalan itu saya carikan jawabannya di Al-Qur'an ketemu semua. Jadi tadi malam itu saya nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur, ngelamun ke Al-Qur'an, deres Al-Qur'an menjawab 100 persoalan umat. Mesem nih Imam Ahmad bin Ambal, anaknya diparani, loh ngerti tau guruku. Kamu kira tidur cuman berbaring, melek terus Al-Quran. Lah kalau kita kok jangankan berbaring, ya turu. Jangankan terus Al-Quran, lah moco ayat kursi wae ya ora. Baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu ya lali, itu kalau ki kalau kita. Nah karena bukan tidur berbaring, berarti kan wudhunya tidak batal. Jadi bangun ya langsung sholat sunnah. Kemudian ya langsung sholat su, sholat subuh. Nah ini Imam Syafi'i bukan cuma hafal, tapi mengerti dan bisa istinbat, mengambil, mengambil hukum dari Al-Quran. Itu ulama. itulah ulama. Jangan seperti orang sekarang. Derajatnya belum seperti Imam Syafi'i, gaya ngambil hukum dari Al-Quran. Waduh ini banyak. Apalagi yang istrinya sembilan itu. Istrinya sembilan Pak. Tanya istrimu kok sembilan gimana? Saya ambil dalil dari Al-Quran. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Al-Quran paling benar. Ya, Al-Quran paling benar. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Bagaimana? Nah itu perintahnya Allah. Nikahlah dua, tambah tiga, tambah empat. Matna, watulata, waruba. Wakan tambah loro, tambah telu, limo. Limo tambah papat, songo. Jadi Allah tuh ngajari nikah tuh sembilan. Ini kalau diamalkan geger atau gak geger. Loh tapi ada ini memang betul-betul ada yang seperti ini. Kenapa keblinger? Dia ngambil hukum dari Al-Quran, miturut terjemahan versi dia sendiri. Bukan mempelajari ilmunya para para ulama. Itu Imam Syafi'i. Nah kalau kita lihat akhir zaman, akhir zaman kita lihat. Saya nanya sama bunyai-bunyai. Orang kalau hafal Al-Quran itu kira-kira terus satu jam uh, tiga juz ya. Tiga juz berapa lama? Kira-kira satu jam, satu jam seberapa tuh dapat tiga jus? Jadi kalau misalnya mau menghatamkan, tiga puluh jus, anggap satu, satu jam ya. Tiga puluh jus berarti kali 10, 10. 10 jam itu khatam al Al-Quran. Kalau sepuluh jam khatam Al-Quran, berarti kalau sepuluh jus berapa itu? Sekitar tiga jam setengah ya. Tiga jam setengah. Ini kalau ya 3 jam sampai empat jam lah. Empat jam. Empat jam dapat sepuluh juz. Empat jam dapat sepuluh juz. Lah saya nyoba dalam sholat sama enggak sholat kan lain. Saya nyoba teraweh dua juz iya. Nyoba teraweh baca dua juz. Itu mulai setengah sembilan jam sepuluh baru rampung. Ya jam sepuluh baru baru rampung. dua juz. Lah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kalau teraweh bacanya sepuluh juz. Nah sekarang saya mau nanya. Betul. Habib Muhammad sayap kanan. Ini kalau dilihat dari sini sayap kanan, tapi kalau dilihat dari sana sayap kiri. Jadi kanan kiri tergantung yang melihat. Sehat, Bib? Sudah makan? Oh, soalnya datangnya setengah datang setengah sepuluh ini kan berarti nanya sudah makan belum begitu kan? Beliau ada ada pengajian kalau Jumat ada pengajian dulu sama murid-muridnya baru ke sini. Jadi bukan melat, artinya justru ini termasuk nikah dua ya ini. Maksudnya nikah dua ilmunya gitu ya, ngaji sana, ngaji sini. Itu kalau istilahnya ulama diwayoh gitu. Diwayoh dua majelis, majelis sana dan majelis majelis sini. Jadi berangkatnya datangnya suka jam setengah sepuluh. Mungkin ada yang batin, maaf saya jelaskan nih. Bib Muhammad tuh kalau ke Raudhah kok telat terus kenapa itu? Jadi bukan bukan telat, ini jawab yang batin-batin ya. Bukan telat dan bukan telat. Beliau ada tugas ngajar dulu, baru datang ke baru datang ke sini. Artinya alhamdulillah masih nyempatkan. Saya takut kalau udah nggak sempat lagi seperti yang saya ucapkan dulu. Masih ingat Pak? Dulu kan saya ngomong ini suatu saat nanti bisa susah nyari jadwalnya beliau. Memang betul. Sekarang mau ngajak duduk aja susah. Wah ini mau ke Seragen, wah ini mau ke Sukarjo, wah ini mau ke Malang, wah ini mau ke Bandung. Ini jadwalnya lebih padat dari dari saya sibuk tapi malam ini alhamdulillah bisa hadir termasuk dokter Sal, alhamdulillah tanggal 9 hadir sekarang juga bisa hadir <laughs> muka-muka tambah sehat ya amin Allahumma amin sampai di mana tadi Habib Ali Al-Habsyi Mbah buyut beliau sengaja saya ngomong ini kan putu cicitnya gitu ya ya siapa bukan cicit lagi nih bawahnya cicit ini ya kan apa namanya cangga ya ini cangga. Kalau tahu mbah-mbah buyutnya itu seperti itu, kan minimal kan cangganya bisa niru. Hmm. Kan masih baru Habib Ali itu wafat 100 uh, eh, tahun 1333 Hijriah. Enggak sampai 100 tahun ya kan? Enggak sampai 100 tahun. Eh 100 tahun ya. 100 tahun yang lalu. Wafat 100 tahun yang yang lalu. Lebih dikit 102 tahun yang lalu. Itu kalau sholat raweh, sholat raweh, sekali raweh 20 rokaat, 10 juz yang dibaca. Nah kalau beliau kan paling tidak 5 juz sudah cukup nanti. Ya kan kalau Mbak Buyutnya 10 kan cangganya 5 separuh, diskon 50% kan luar biasa. Nah yang saya heran, Zaman segitu sholat raweh, sholat raweh 20 rakaat 10 juz. Makmumnya kok ada? Makmumnya kok ada? Lah zaman sekarang sholat raweh 20 rakaat, baca 2 juz atau 3 juz, cari imamnya aja sulit apalagi ma makmumnya. Betul betul. Lawang di sini aja saya siasati bacanya kok biar teman-teman saya mau ikut sholat. Jadi rokaat pertama saya rokaat pertama saya buat panjang sekali. Rokaat kedua saya buat cuma dua ayat. Jadi teman-teman teman-teman saya itu udah hafal. Habibnya ini rokat kedua dua ayat. Jadi rokat pertama itu bangunnya kalau saya mau rukuk baru bangun. Ya kalau saya mau rukuk baru baru bangun. Jadi podawa ya sholatnya cuma tiga menit. Makmumnya. Lah imamnya ini kan Yang repot kan jadi jadi imam. Jadi imam yang repot. Lah Habib Ali sepuluh juz. Ini kalau nggak ada semangat pada Al-Quran nggak mungkin bisa. Jangankan dalam sholat. Kita ngaji di luar sholat. Itu musuh nomor satu al ngantu'u. Waneh. Gertel pun telung jam orang ngantuk. Tapi moco mushaf lagi limang menit ngantuk itu datang. Betul atau betul? Kan seperti itu kenyataannya. Nah makanya yuk kita sekarang latihan. Latihan untuk kita betul-betul memperdalam bacaan Al-Quran dan memperdalam pemahaman Al-Quran. Singkatnya Rasul pernah bersabda, "Afdhalu ibadati ummati tilawatul Qur'an." Ibadah umatku yang paling afdol. Ibadah umatku yang paling utama membaca Al-Qur'an. Ada ulama yang ditanya, yang dimaksud ibadah paling utama ini membaca Al-Qur'an, paham atau enggak paham? Sebab di hadis ini Rasul kan enggak nyebutkan membaca Al-Qur'an paham, gitu kan? Ya, yang yang betul yang mana ini? ibadah yang paling utama itu dikatakan membaca Al-Quran ibadah yang paling utama membacanya dengan paham atau asal membaca saja. Alhamdulillah banyak ulama yang mengatakan mudeng orang mudeng pokoknya mau Al-Quran. Sekedar membaca itu sudah menjadi ibadah yang paling utama. Kenapa? Karena lisan kita, mata kita, telinga kita dibersihkan dengan ayat-ayat Al-Quran. nah, Al-Quran itu punya dua sisi. Sisi lahiriah dan sisi batiniah. Seperti kita manusia, manusia. Al-Quran gak sama dengan manusia. Yang saya maksud seperti kita manusia ini, manusia punya sisi jasmani, ada sisi ruh, ruhani. Jasmaninya ya ini, tangan, kaki. Nah kalau roh kan gak pernah dijelaskan. Roh kira-kira punya tangan gak ya? Roh kira-kira punya kaki enggak ya? Lah roh itu kalau kalau ngomong pakai lisan atau tidak ya? Lah roh itu nanti kalau kalau kalau melihat pakai mata apa enggak ya? Kan gitu, enggak pernah di, dijelaskan. Yang jelas roh. Roh itu ada. Lah seperti apa? Yembu. Ya Makanya nanti jenengan kalau meninggal dunia, jenengan, bukan saya. Ya. Nanti kalau meninggal dunia, itu mesti matanya belalak ke atas kan? Nanti keluarga teman yang nutup. Dikatakan oleh para ulama, kenapa kok mata ini belalak ke atas? Sebab roh itu akan keluar lewat tempat masuknya. Roh itu masuk lewat ubun-ubun. Bayi itu kan bagian paling genjur nih ubun-ubun di sini nih. Nah, itu tempat masuknya roh. Pentilnya roh di situ. Seperti ban itu ada pentilnya, dipompa. Lah roh itu pentilnya di sini, dipompa. Wa nafakhna. Kami tiupkan lah petugas yang niup ini khusus, malaikat khusus niup. Lah yang bisa gembesi ya malaikat khusus. Ada teknis, teknik khusus gembosi pentilnya roh. Lah kalau nanti semua semua orang bisa gembesi pentil kan repot. Nanti pegang batoknya gembes kan muncul rohnya. Ini malaikatnya juga malaikat khusus, nggak bisa ditiru nih. Allah yang ngasih ilmunya, cara mengeluarkan roh dari jasad. Nah, sebagaimana manusia ada ada roh, ada jasad, maka Al-Qur'an ada rohnya juga, ada zohirnya. Bedanya, kalau jasad dengan roh kita bisa terpisah, kalau Al-Qur'an zohir dan rohnya tidak bisa terpisah. Mau rohnya harus mau zohirnya. Kalau nekuni zohirnya nanti akan dapat rohnya. Makanya kalau ada orang mengatakan aku dengar Al-Qur'an, rasa moco, wis aku mudeng dengar Al-Qur'an, tapi enggak pernah baca, mesti itu pendusta yang paling utama. murid setan mesti. Maka syarat nomor satu mau tahu isi Al-Qur'an harus banyak bacanya. Kalau bacanya aja udah jarang, lah kok mau dapat rahasia Al-Qur'an? Itu namanya adalah sebuah kebohongan. Cukup jelas? Sebelum saya lanjutkan, nanya. Ini ruangannya tambah padang atau enggak padang? Dibuat padang gini enak atau enggak enak? Enak. Jenengan yang hitam jadi putih atau tetap hitam? Katanya yang hitam ini kalau padang gini jadi apa namanya semakin cerah. Nah kalau Dokter Hermansa mesti putih. Ya kan? ya kan? Jadi semakin semakin putih, semakin putih, semakin cemerlang. Karena dulu guru saya ngajari buat ruangan itu yang terang. Jadi orang dari luar itu kan gelap, dari jalan kan lebih gelap. Kalau masuk ke tempat majelis yang terang, artinya itu ikut padang. Artinya akan ikut ikut padang. Nah saya pengen kuburan saya nanti padang. Kuburan jenengan ya padang. Jadi kita suka yang padang-padang itu niatnya ben kuburannya pak padang. Termasuk juga nanti setan ngantuk, rodo angel godanya. Ini, ini kan hawanya hawa hawa ngantuk ini. Anginnya semilir gimana nih? Akhir-akhir ini pertengahan Agustus banyak hawa yang buat kita ngantuk. Nah kalau di Padang ini insya Allah tidak ngantuk lagi. Kembali ke urusan Al-Quran. Ada zohir, ada ba, batin. Lah siapa yang bisa dapat batinnya Al-Quran? Lah kalau zohirnya Al-Quran ya 30 juz. Gak mungkin nambah. Siapa meyakini Al-Quran itu bisa nambah? Kufur saat itu juga. Murtad saat itu juga. Al-Quran 30 juz, gak mungkin kurang. Wah Al-Quran ini jane ki ora mono. Wis ono sing dikurangi, murtad orang tersebut. Kalau ada orang meyakini Al-Quran ini sudah dikurangi, orang itu mur murtad. Gak lebih, gak kurang. 30 juz, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Tidak akan nambah satu huruf pun, gak akan nambah. Jadi Alif lam zalikal kitab ya zalikal kitab sampai kapanpun artinya ya zalikal kitab. Gak mungkin berubah jadi arti yang lain. Tetapi rahasia di dalam zalika, rahasia di dalam alif, rahasia di dalam lam, rahasia di dalam mim itu akan terus terungkap ilmunya. Saya kalau mengasih contoh uh, website Website itu tampilannya cuman menu. Tampilannya cuman cuman menu. Menu utama. Kisah-kisah. Ya. Download MP3. Nonton video. Menunya ini. Nah, kita kan pengen mau sampai besok dengan lihat menunya yaitu nonton video, download MP3. Menunya itu enggak ganti-ganti. Ya, nggak ganti-ganti. Tapi kalau jenengan itu punya punya akses untuk masuk ke dalam karena di situ dikasih password, dikasih pas password. Masukkan password. Password dimasukkan, klik nonton video. Ternyata terhubung pada video yang jumlahnya luar biasa. Download MP3. Ternyata MP3 ceramah kiai sak jagat raya terkumpul di situ. Nah ini kalau kita punya passwordnya kan enak. Modal tampilan utama bisa dapat yang luar luar biasa. Nah orang-orang yang soleh itu mereka dapat tampilan utama Al-Fatihah. Misalnya begitu. Tampilannya Al-Fatihah yaitu basmalah, Alhamdulillah, Ta'arrahman, Ar-Rahim, tentang kiamat, sampai tujuh ayat itu. Tujuh yang diulang-ulang. Tampilannya yaitu gak mungkin berubah. Tetapi orang yang soleh ini punya password. Sehingga lewat Bismillahirrahmanirrahim. Bisa masuk ke dalamnya. Ke dalam lautan ilmu yang tak bertepi dan tak berdasar. Gak ada habisnya. Bisa dipahami? Eh, rotok mumet. Eh, ini memang saya mau nerangkan itu. Kenapa kok tafsir Al-Quran gak ada habisnya itu. Ada ulama yang ngarang kitab tafsir 100 jilid. Kita baru tafsir Jalalain aja udah. Kurtubi sudah. Ibnu Katsir sudah. Baghawi sudah. Tobari sudah. Ini seratus jilid pertanyaannya. Nulisnya kapan itu? Satu hari berapa lembar dia nulis? Kok bisa menafsirkan sampai seratus seratus jilid. Lah kalau menafsirkan seratus jilid, padahal Al-Qur'annya itu cuma satu jilid. Al-Qur'annya cuma satu satu jilid. Pertanyaan, Ustaz Yai Habib, apa benar Al-Qur'an itu ada rahasia di balik huruf-hurufnya? Ada rahasia di balik kata-katanya sehingga bisa ditafsirkan begitu luas. Contohnya sederhana. Pernah Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar itu orangnya tegas. Gak pakai tadi ngaling-ngaling. Setan aja minggir. Setan itu kalau pas-pasan pas sama Khalifah Umar bin Khattab, langsung ngungsi. Seperti sabdanya Rasulullah SAW. Kalau Umar lewat satu gang, setan ngungsi cari gang yang lain. Mau ketemu. Takut tuh setannya sama Khalifah Umar bin Khattab. Nah kalau setan aja takut, apalagi manusia. Sehingga pernah Sina Umar tuh masuk rumahnya Rasulullah SAW. Di situ ada beberapa wanita, teman-temannya istri Rasulullah lagi duduk-duduk gitu ya. Dengan ceria-ceria. Begitu Sina Umar itu datang, maka mereka langsung cep diem semua. Khusuk semua. Maka Sina Umar pun heran. Kalau saya yang datang kamu kok khusuk? Ada Nabi kamu kok nggak seperti itu? Ya dijawab sama sama wanita-wanita tersebut, orang-orang soleh tersebut, ya Nabi lain. Nabi nggak buat takut. Kalau Umar nih buat buat takut. Itu Sina Umar bin khotob. Nah Sina Umar pernah ngajak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini merupakan nak dulurnya kanjeng Nabi. Nak dulur. Ya. Dan juga ke, salah satu keponakan istrinya Nabi. Salah satu istri Nabi itu yang jadi budinya Sayyidina Abdullah bin bin Abbas radhiyallahu anhu. Makanya pernah suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas itu tidur di rumah Nabi, tidurnya bareng sama Nabi dan bareng sama istri Nabi. Misi kecil, misi anak. Dikeloni. Luar biasa ya. Tidur di dikeloni Kanjeng Nabi, napa mboten Mary. Wong kita itu lihat Nabi aja udah senengnya Paul. Lek ini kok tidur di dikeloni Kanjeng Nabi. Lah malam-malam Kanjeng Nabi bangun, Sayyidina Abdullah bin Omar ya ikut sholat. Masih kecil ikut sholat, seperti itu. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab gandeng Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu anhu digandeng, diajak pergi ke kumpulan sahabat-sahabat besar ahli tafsir. Sahabat-sahabat yang jadi ulama. Digandeng ke sana. Sampai di sana dicegat sama sahabat-sahabat ini. Kamu masuk boleh wahai Umar. Oh, sahabat itu ya tegas. Walaupun ini wa in kana Umar, meskipun itu Sayyidina Umar yang yang datang bawa orang, panitia itu tegas, anak kecil enggak boleh masuk ya nggak boleh masuk. Paham ya? Kalau kita sekarang kan enggak begitu. Misalkan saya ngajak orang, jenengan jadi panitia. Saya masuk, saya bilang ini bareng sama saya. Ditolak. Ah, monggo monggo monggo Gak berani tegas. Tapi kalau Sayyidina Umar bin Khattab dengan para sahabat gak seperti itu. Sayyidina Umar yang sangat ditakuti ini datang ke kelompok sahabat-sahabat yang senior bawa anak kecil namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maka dihadang oleh sahabat-sahabat yang senior kamu boleh masuk anak kecil ini gak boleh masuk kami semua juga punya anak tapi nggak kami bawa. Jadi anak ini taruh saja di luar. Sayyidina Abdullah bin uh, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Oh, nanti dulu. Yang kecil ini harus ikut masuk." Soalnya ini meskipun kecil umurnya tapi ilmunya mengalahkan kita semua. Jangan asal ngomong, buktikan. Nah Sayyidina Umar itu begitu. Ini perlu kita pelajari ya. Apa perlu kita contoh. Orang-orang soleh itu kalau lihat anak muda yang berbakat langsung didukung Langsung didukung, dibawa, dikenalkan. Ini loh orang yang luar biasa. Tapi kalau orang sekarang kita-kita ini, lihat anak kecil, buat pinter, jangan sampai kita anil mune patek nawai. Jadi kalau besarnya ini yang tua-tua nih, repot ini. Ya. Ya. Nah, udubillah men, min Maka Sayyidina Umar berkata kepada para sahabat semua, saya mau nanya kepada kalian semua, itu surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apa? Tafsirnya apa? Maka dijawab, oh ya tafsirnya kalau kota Mekah sudah ditaklukkan, pertolongan Allah datang, nanti orang-orang akan berbondong masuk Islam. Di situ Rasulullah disuruh banyak bertasbih, tahmid, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya. Wahai Abdullah bin Abbas, kalau kamu nafsirkan ini bagaimana? Di depan semua orang tua, anak kecil ini ngomong, ini surat pemberitahuan Nabi mau meninggal dunia. Ini pemberitahuan dari Allah, ajalnya Nabi sudah dekat. Padahal kan ayatnya nggak ngomong gitu kan? Tapi kalau ditafsirkannya seperti itu, nanya semuanya. Kok kamu bisa ngomong begini bagaimana? Ya udah jelas. Kota Mekah ditaklukkan. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Berarti kan tugasnya Nabi udah habis. Tugasnya sel selesai. Makanya sama Allah disuruh dikiran. Tasbih, tahmid, istighfar. Berarti udah siap-siap mau dijemput sama Allah. Udah, ini ajalnya Nabi mau datang. Allah udah ngasih tahu kita semua. Langsung sahabat yang besar, kalau begini boleh masuk ini. ini, ini. Yang ini boleh masuk. Nah, ini salah satu dalil adanya ilmu takwil Al-Qur'an. Menafsirkan Al-Qur'an eh, dengan penafsiran yang mendalam, penafsiran yang mendalam. Nah, itu nanti insyaallah Jumat yang akan datang kita akan pelajari tafsir surat Al-Fatihah baik yang dohirnya maupun yang batinnya menurut yang dijelaskan oleh para ulama. Insya Allah ya, ya sekitar dua bulan Fatihah selesai. Itu udah cepet itu. Delapan kali pertemuan selesai itu sudah ce cepat Al-Fatihah. Kan ada tujuh ayat ya. Tujuh ayat. Insya Allah nanti satu satu kali pertemuan satu ayat dua ayat lah tapi yang awal-awal masih tentang keutamaan surat Al-Fatihah, nama-nama surat Al-Fatihah, kapan diturunkan, ya dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang bisa dipelajari dari Al-Fatihah itu apa saja, insya Allah manfaat. Nah di sini ada Dr. Hirmansa, ada Habib Muhammad. Ini Dr. Hirmansa biar ngasih tambahan sepatah dua patah kata. Tidak ketang saya, Halo. <laughs> Salam salam. Oh. Dititipkan saya salamnya nih ya. Iya, salam untuk jenengan semua. Ya. Iya. Pekewoh mau ngomong. ya soalnya termasuk golongan orang tua nyemangati yang muda-muda. Kira-kira mana yang lebih muda, yang di kiri atau yang di kanan? Jenengan ngomong yang di kanan jadi yang di kiri, ngomong yang di kiri jadi yang di kanan. Insyaallah semua masih muda ya. <clears throat> Tapi ini yang paling muda ini. Ini Bib Muhammad ini. Kalau saya jelas rambut putih semua. Ini Dr. Hermansa banyak banyak itemnya masih Bahkan tidak punya kumis, tidak punya jenggot. Kalau saya ini jenggotnya ya putih, alisnya udah mulai bu, putih.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 Berarti ini iftitahnya diniati dengan mau mempelajari tafsir surat Fatihah. Mudah-mudahan insya Allah setahun ini sampai Ramadan lagi kita penuh barokah berkat surat Fatihah. Untuk masalah bab teraweh, mau jujur boleh ya ini ya? ya? Saya ini sebenarnya kalau teraweh itu dalam 20 rakaat bisa lebih dari satu kali menghatamkan Quran. Bisa lebih dari satu kali menghatamkan Quran. Saya itu kalau terawih itu dan anehnya sekalipun saya menghatamkan Quran lebih dari satu kali yang jadi makmum saya pasti kecanduan. Itu murid-murid saya yang biasa terawih-terawih keliling di itu kalau ikut saya pergi pengajian terawih sama saya langsung seneng. Wah, enak terawihnya. Saya saya tuh kalau terawih saya niru adatnya Jawa Timur. Rokaat pertama Alam Nasroh, rokaat kedua Kulwallahu ahad. Sholat berikutnya rokaat pertama Alam Taro, rokaat kedua Kulwallahu ahad. Pokoknya setiap rokaat kedua pasti Kulwallahu ahad. Nah, kalau sholat terawih berarti sepuluh kali Sholat 20 rokat berarti saya khatam Quran tiga kali lebih. Cukup satu kali sholat dan setiap saya hitung durasi waktu saya kalau sholat taraweh itu sejauh ini tidak pernah lebih dari setengah jam. Jadi jadi makmum seneng semuanya kecuali sing wis ketuaan. Kenapa? Angel. Sujudnya, rukuknya sudah susah. Jadi menambahkan diri itu tadi bab teraweh. Ya kalau yang model begini jangan jenengan tiru yang model begini. Jenengan tiru yang kayak Abib Novel tadi. Dua rokaat tidak apa-apa, tidak kita ikut sholatnya yang rokaat kedua cuma tiga menit, tidak apa-apa. Kan yang penting duduk dengarkan Al-Quran dua juz. Masalah Quran dikatakan oleh Imam Busiri, damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idja'at walam tadumi. Kata Imam Busiri dalam syair burdahnya, abadi di tengah-tengah kita semuanya satu mukjizat yang mana mukjizat itu mengalahkan seluruh mukjizat nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Musa bisa belah lautan, dipukulkan tongkat terbelah jadi 12 jalur. Karena sesuai dengan suku Bani Israel yang ikut waktu itu ada 12 suku. Itu sesuatu yang mengagumkan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, nggak kebakar sama sekali. Dan masih banyak mukjizat, mukjizat, mukjizat, mukjizat yang lainnya yang kita kagumi, tapi sesungguhnya semua mukjizat itu masih kalah dengan satu mukjizat yang ada di tengah-tengah kita, yang ada di rumah kita, sayangnya belas tidak pernah dibaca. Apa mukjizatnya? Al-Qur, mukjizat Nabi ini. Dan ini sebuah keutamaan untuk umat Nabi Muhammad. Mukjizat nabinya tidak dirasakan hanya ketika nabinya masih hidup. Setelah nabinya wafat sampai akhir hari kiamat tetap dirasakan. Mukjizat yang lainnya, mukjizat yang lainnya. Nabi Muhammad pernah belah bulan. Kira-kira yang menyaksikan kehebatan belah bulan yang ada di waktu itu. Pernah mengeluarkan air dari jari jemari tangannya yang merasakan apa ya orang yang di masa itu. Tapi kalau Quran yang satu ini sekalipun generasi setelahnya bisa menikmati mukjizat. Dan kalau kita sudah menyadari ini mukjizat di rumah kita, insya Allah kita bakal jadi orang yang rajin baca Quran. Kata Bepali dalam nasihatnya, Bali bin Muhammad Al-Habsyi, Syahibul Maulid mengatakan, saya ini bingung, lah kok ada orang masih punya perasaan sumpek padahal di rumahnya punya Quran. Kenapa? Orang itu ketika dia sumpek, ketika dia gelisah, dan lain sebagainya, itu kalau dia baca Quran diresapi betul, maka insya Allah semua kesumbakannya akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi baca Quran dengan tadabur. Makanya salah satu tombolnya hati moco Quran sama nah ini, itu Quran dan tadabur. Nanti masalah gimana penghormatan sahabat terhadap Al-Quran, Terus gimana reaksi sahabat terhadap hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah kalau dikasih kesempatan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti bisa kita bahas masalah itu. Yang jelas, mujizat sudah ada di rumah kita, tinggal kita mau menikmati mujizatnya apa enggak. Kalau kita mau menikmati mujizat, ya dibaca. Tidak kita satu hari satu kali kita bawa itu Quran. Kita buka. Tapi kalau kita membiarkan itu mujizat, ada di tengah-tengah itu, tapi nggak pernah kita baca, ya berarti kita termasuk orang yang merugi. Berarti kita nggak termasuk orang yang merugi insya Allah. Dapat barokahnya Quran, dapat barokahnya Nabi, dapat barokahnya para sahabat dan dapat barokahnya orang-orang soleh. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat betul, Bib. <clears throat> Iya, ini kuliah enam menit nih, bukan kuliah tujuh menit ya. Bapak Ibu sekalian, itu tadi urean pembuka ya orang pembuka untuk buka majlis ini ya nyemangati kita untuk lebih lebih bersemangat mempelajari Al-Qur'an. Saya teringat pesannya ibunya Ustadz Yusuf Mansur ini selalu saya sampaikan di pengajian-pengajian. Ibunya Ustadz Yusuf Mansur tuh pesan pada Ustadz Yusuf Mansur almarhumah ya, sudah meninggal ibu beliau belum lama, semoga Allah meletakkannya di surga tertinggi. Nah, pesannya itu sederhana. Nak, ibu tidak bangga kamu jadi orang yang paling kaya. Nak, ibu tidak bangga kamu jadi orang yang punya jabatan yang paling tinggi. Yang buat ibu bangga cuma satu. Nanti kalau ibu sudah meninggal di akhirat sana, dipanggil sama Allah, terus ditanya sama Allah, kamu nih hambaku perempuan datang ke akhirat bawa apa? Ibu kalau bisa jawab begini, ibu akan bangga. Ya Allah, saya nggak bawa apa-apa. Saya cuma bawa anak saya hafal Al-Quran. Saya cuma bawa mantu saya yang hafal Al-Quran. Saya cuma bawa cucu saya yang hafal Al-Quran. Yusuf, itu yang buat ibumu bangga. Kalau kamu hafal al Quran, istrimu hafal al Quran, anak-anakmu cucu ibu hafal Al-Quran. Ini ibu model begini ini sudah langka. betul. betul langka ya. Makanya ya anaknya jadi Yusuf Mansur. Jadi jadi apa ya seorang ustadz ulama yang sangat kental dan asyik mensiarkan al Al-Qur'an. Memang karena peranan ibu yang luar luar biasa. Saya juga pernah dengar Ustaz Yusuf Mansur ceramah bareng sama saya. Beliau tuh ngasih ilustrasi menarik. Ibu-ibu kata Ustaz Yusuf Mansur bukan saya, saya cuman copy paste. Ibu-ibu Coba ibu bayangkan, ibu lagi masak di dapur di rumah. Terus anak ibu pulang sekolah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lari ke dapur, terus meluk ibu dari belakang. Sambil mengucapkan, selamat ulang tahun ma, selamat ulang tahun ma, gitu kan. Oh, ibu yang mau terima kasih, mama, aku punya hadiah buat mama. Hadiah ulang tahun buat mama. Aku udah persiapkan hadiah ini satu bulan mah khusus buat mama. Iya. Ya, silahkan mama berbalik. Mamanya berbalik. Gitu kan? Gitu kan? Mana hadiahnya? Tunggu sebentar ya, Ma ya. Iya. Terus anak yang mau gini, Ma, aku cuma ngasih mama hadiah ini. Satu bulan ini aku menghafalkan surat Yasin, hadiah buat ulang tahun mama. Saya mau nanya ini. Ini anak model begini ketemunya di mana ini? Hah? Nah kalau saya dapat dari dokter Hirmansa ini jadi gampang, tapi niru ini rada angel. Ngaji anaknya suruh ngaji sa lembar satu sewu gitu masalahnya. Ini juga motivasi anak baca Al-Quran. Ya. Itu ya murah. Orang tua ngasih satu ribu itu sebetulnya dikit. Karena kalau anaknya ngaji, ganjarannya bapaknya langsung naik banyak. Mungkin dalam sebuah riwayat. Ya kalau saya yakin riwayat ini riwayat yang benar. Ya, walaupun doif, kisah gitu kisah. Ada satu bapak disiksa dikubur oh, karena amalnya kurang soleh. Muslim itu kan ada dua, ada tiga tahapan, kuburan, mahsyar, teruskan perhitungan amal ya. Nah setelah perhitungan amal kan sesuai perhitungan amalnya nanti masuk surga atau neraka. Tapi dalam perjalanan menuju surga atau neraka ini masih banyak yang bisa terjadi. Dikubur, dosone akeh. Kalau masih dikubur tuh masih masih enak. Kenapa masih enak? Karena ada kemungkinan berubah. Muslim dikubur dosanya banyak diseksa, ada kemungkinan berubah. Kemungkinan berubah dari mana? Dari orang-orang yang mendoakan. Dari mungkin dia dulu punya sedekah, ya punya se sedekah. Sedekahnya ini ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh orang yang disedekahi. Akhirnya jadi amal soleh yang banyak. Pahalanya pun ngalir ke dia. Sehingga pahalanya nambah, nambah, nambah. Lama-lama juga dosanya kah? kalah. Bisa terjadi. Termasuk yang satu ini. Bapak muslim meninggal amal buruknya lebih banyak. Otomatis dikubur, diadab. Sekitar tiga tahun menjalani siksa kubur. Siksa kubur kok tiga tahun. Semenit aja itu ya luar biasa. Jenengan mau nyoba tiga tahun. Naudzubillah min min dzalik. Insyaallah semua selamat dari segala bentuk seksa dunia maupun a, akhirat. Tiga tahun diseksa. Setelah tiga tahun berjalan, tiba-tiba malaikat menghentikan seksa kubur. Gak datang lagi nih yang bagian nyeksa. Yang datang malaikat rahmat. Nyugui yang enak-enak. Lah si bapak ini ya bingung kok ya. Tanya malaikat, Kok malaikatnya diganti? Saya nggak diseksa dikasih rahmat. Kan saya orang jelek, orang buruk, dosa saya banyak. Di alam sana itu orang jujur, nggak ada yang terus hapus apusan gitu ya. Malaikat jawab, ya memang kamu ini banyak dosa, tapi ya bersyukurlah pada Allah. Mulai hari ini kamu udah nggak diseksa lagi. Kok bisa? Catatan amal kebajikanmu sudah bisa mengalahkan keburukanmu. lah kok bisa? Lah kamu waktu meninggalkan punya anak kecil, masih bayi. Iya. Lah anakmu sekarang umurnya kan tiga tahun. Ah, ah. Lah terus apa hubungannya dengan anak saya? Anak kamu hari ini belajar di TPA itu anak-anak kecil alif, ba, ta, ta, jim, ha, kho. Satu huruf pahalanya ngalir ke catatan amal kamu. Berkat anak kamu belajar alif ba ta ini, maka kamu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau anak belajar alif bapaknya yang udah sudah disiksa bisa dapat ampunan. Lah kinten-kinten kalau kita ngajari anak kita bukan alif terus ngejak tadarus sampai khatam Al-Qur'an kira-kira bagaimana? Makanya orang-orang soleh terdahulu kalau anaknya khatam Al-Qur'an tuh dibuat pesta walimah. Kita kalau ngerti walimah tuh walimah apa? Walimatul urus, apalagi? Walimatul khitan gitu kan? Pesta kalau anaknya khitan sama pesta kalau anaknya nih nikah. Kalau orang-orang soleh terdahulu anaknya itu menghatamkan Al-Qur'an, bukan hafal. Anak yang kecil dikasih guru ngaji khusus satu, disuruh ngajari ngaji sampai bisa, terus disuruh nyemak baca sampai hatam. Kalau udah hatam nih hatam yang pertama kali diundangkan orang satu desa. Satu desa diundang, dikasih tahu anak saya hari ini khatam. Yuk khatamkan khatamannya anak saya sambil makan-makan. Itu dulu. Sekarang masih ada atau sudah langka ini? Ya, tapi masih ada. Saya lihat waktu itu rekamannya bapak-bapak ini, anaknya karena menghatamkan Al-Quran bersama teman-temannya yang lain di sebuah desa, itu diarak satu desa dinaikkan kuda itu. Ya diarak satu desa dinaikkan kuda. Kenapa? Ini khataman Al-Quran. Ini perlu di Solo dibuat gitu ya. Anak-anak yang khatam Quran itu dinaikkan apa? diarak gitu. Biar punya rasa sama semangat, seneng. Nah ada satu Habib terakhir ini untuk menutup malam hari ini. Ini kan baru permulaan dan sudah jam 10 lewat 5 menit. Sudah dua jam paling tidak kita ngumpul dari mulai baca Yasin, solawat tadi ya. Kalau ceramahnya ya kurang lebih satu jam setengah sudah kita ngobrol-ngobrol. Ada namanya dulu Ali Zainal Abidin Al-Idrus. Itu anaknya khatamkan Al-Quran. Beliau itu enggak buat undangan. Tapi pengumuman. Berani jenengan ngundang manten pengumuman. Di radio, di TV gitu ya. Di koran. Pengumuman. Besok tanggal sekian saya akan menikahkan anak saya. Seluruh warga Solo selama tujuh hari berturut-turut saya undang sarapan, makan siang, makan malam. Silahkan datang ke rumah saya. Berani coba? Wong kita ini kalau pernikahan saja daftar undangan disortir. Iki eh, coret, iki coret, cek kakean, coret meneh. Ini bukan disortir, diumumkan. Pengumuman, pengumuman, Habib Ali dan Abidin Ali terus Pengumuman-pengumuman besok anak saya khataman. Mulai besok tujuh hari berturut-turut di rumah saya pesta makan. Silakan datang sarapan, makan siang, makan malam. Yo satu kota seneng. Satu kota loh ini, bukan kampung. Seneng. Tujuh hari berturut-turut pesta makan. Nah, pertanyaannya, yang masak di dapur capek atau nggak capek? Capek kan ya? Capek. Tapi ini yang di dapur masak terus. Nah kita tahu di Timur Tengah waktu itu masak itu bahan bakarnya pakai apa? Kayu. Lah kayu di Timur Tengah itu kan dari pohon ya? korma ya. Ini butuh kan carinya kan di padang Sahara, di perkebunan. Stok kayu bakar habis. Nah punten. Lah kalau kayu bakarnya habis bisa masak enggak? Enggak bisa. Ini belum tujuh hari, sudah hampir tujuh hari, kayu bakarnya habis. Ini tim pembantu lapor, lapor sama Habibnya nih, Bib, kayu bakarnya habis. Habibnya jawab santai. Lah itu ada gudang kayu kan di pojok sana, gudang kayu saya di sana. Pembantunya mengatakan, loh Bib, itu kan kayu garu. Kayu garu itu satu kilonya sekarang yang bagus kualitasnya sekitar 40 juta. Satu kilo. Ini satu rumah isinya kayu garu. Kalau diuangkan sekarang berapa triliun? Satu rumah besar isinya kayu garu. Kata Habib ini, wahai pembantuku, kasih makan semua orang demi memuliakan Al-Quran. Ambil kayu garunya, bakaran jadi kayu bakar untuk masakkan tamu-tamu saya. Saya mau nanya, ada yang berani seperti ini zaman sekarang? Nah kenapa ulama dulu kok berani? Karena beliau-beliau menghargai Al-Quran. وَمَنْ may yu'azzim اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu bukti muncul dari ketakwaan hatinya. Karena hatinya bagus, maka syiar Allah dimuliakan. Nah, moga-moga kita semua bisa menjadi orang-orang yang memuliakan Al-Qur'an. Nah, Jumat depan jenengan etok-etok bawa pulpen sama kertas. Etok-etok nulis. Walaupun gak usah nulis, kantongi saja. Kalau ditanya kemarin mau apa? Aku meh sinau Al-Qur'an. Walaupun sampai sini kertas dijadikan pesawat. Enggak eh, apa-apa. Pokoknya etok-etok bawa kertas sama bol pulpen. Jadi kalau di sawang itu nanti kelihatannya bagus. Saya akan mengusahakan insya Allah soft-soft awal ini mau saya kasih meja. Jadi saya mau beli meja sebanyak mungkin. Nanti kalau rezekinya dapat meja 300 ya beli meja 300. Kalau rezekinya meja 400 ya 400. Rezekinya meja cuma 10 ya meja 10. 10 ya kasih meja. Biar apa? Jenengan kalau ngantuk gampang. <laughs> Tidurnya enak. Ada ada ada sendenannya iya, ya. Iya. Sama kalau mau naruh barang juga eh enak dan dilihat tuh juga enak walaupun nggak ada apa-apanya. Dilihat eh enak. Kelihatan Masya Allah Setua-tua kok ya cik sinau gitu ya. Padahal ya orang ini kesel cekelan meja ngene iki. Nah jadi masalah biar biar kelihatan Pak bagus gitu ya. Karena kita akan mulai belajar tafsir santai, banyak cerita. Sebetulnya ada satu cerita yang mau saya ceritakan sekarang nanti nggak seru, Jumat depan saja. Biar jenengan penasaran. Tolong sampaikan juga buat teman-teman yang di rumah. Walaupun radiusnya belum jauh, mungkin Solo aja belum belum seluruh kota Solo ya. Tapi kalau Bekonang mungkin sampai setiap Jumat itu saya siarkan di radio uh, komunitas sementara. Cuman pas majelis aja, Pas pengajian nih ya. ya. Jumat jadi mulai jam 8 sampai selesai itu saya siarkan di eh, radio FM 107.6, 107.6. Jadi yang rumahnya Semanggi dan sekitarnya kira-kira sampai Pasar Nongko masih bisa nangkep Kemudian sekitar eh, perapatan gendengan itu mungkin masih bisa ya. Jadi kalau rumahnya dekat-dekat yang di rumah bisa dikasih tahu. Coba pas Jumat saja ya, Jumat di setel radio 107.6. Moga-moga ya nyampe. Jadi yang rumah kalau nggak ada internet bisa dengarkan lewat radio. radio. Nantinya saya pengen mengusahakan TV tapi yang untuk untuk lokal sini aja ya. Mungkin sekilo dua kilo. Sehingga sekilo dua kilo itu bisa nonton juga, nggak usah pakai internet dari rumah masing, masing pengennya seperti itu. Biar yang ngaji itu nggak capek-capek. Sehingga dokter Irmansyah nanti bisa mantau dari rumahnya. Oh, sudah mulai pengajian nih. Ya, oh sekian. Jadi biar datangnya enak. Ya, biar datangnya eh enak gitu. Jangan nanti ada TV terus nggak datang dok, wah repot. Rasi doain Kalau gitu nggak jadi aja. Cukup jelas ya? ya kira-kira cocok nggak dikasih tafsir surat Al-Fatihah? Jadi yang tiap hari kita baca kan ya. Tiap hari kita kita baca. Jangan khawatir. Insya Allah, insya Allah. Jenengan nggak usah banyak nulis. Itu setiap hadir pengajian saya kasih satu lembar folio bolak-balik udah ada tulisan tulisannya, materinya sudah ada. Jadi nanti jenengan pulang itu bisa bawa oleh-oleh. Ini loh tadi ngajinya bab ini. Tak terangke. Oh Masya Allah jadi guru jenengan. Saya terangkan ya. Iki tafsir surat Al-Fatihah. Kau ngerti lah Al-Fatihah. Karpe apa Al-Fatihah. Gayanya begitu. Apa yang gaya dulu lah teman zaman sekarang itu yang penting <coughs> gayanya dulu. Apa itu? Insya Allah tiap Jumat satu lembar materi kajian ini kalau kita tulis satu lembar satu lembar. Nanti kalau yang di rumah itu akan saya upload di website khusus Berita Langit www.berita.langit.com ya. Nanti akan saya upload di situ. Jadi bisa juga lihat di berita langit. Saya punya website judulnya Berita Langit. Jadi kalau berita dunia nggak saya siarkan di sana. Yang disiarkan cuma berita berita langit. Yang di internet bisa ngambil di situ. Nah, maksudnya apa? Biar masing-masing bisa ngajari. Mungkin kan istrinya kan nggak ikut, nanti bisa ngajari istrinya. Ini lo bu, ini lo bu. Karena ini ini iki bu, ini lo. Nah istri-istri yang suaminya nggak ikut kan bisa ngomong sama suami suaminya. aku ki mangkat yang ngaji tenang. Iki lo buktinya aku ngaji, iki lo ngaji. Karena ada istri itu yang berangkat pengajian di sini, suaminya curiga. Apa yang ngaji tenan to ya? Tekan apa ora? Itu ya ada, ada yang seperti itu. Cuman ngomong nggak tekan. Kenapa ngomong ribut? Tapi batin di hati. Anak udzubillah min min Jadi biar ada bukti ini lo, saya berangkat ngaji, Pak. Malah kertas difotokopi ya iso, tak terangke, Pak, gitu ya. Jok kuatir, jaluk model apa tak terangke nih. Mirip Habib Novel aku ya iso model Habib Muhammad, aku ya, ya iso. Oh cuman mirip kok ya. Model bisa. Maksudnya begitu, biar jadi ngajinya itu ndak ndak kosong. Pulang ada yang tiba dibawa. Tenang, gratis, nggak ada minta ganti fotokopi nggak ada. Tapi kalau jenengan ganti ngasih 100 ribu ya saya terima. Oh, Habib yang geragas ini dia. Enggak ada ganti fotokopi. Ambil saja gratis. Minimal tiap tiap Jumat saya akan buat 1.500 lembar tiap Jum Jumat. Kalau ternyata nanti turah, jenengan bisa bawa lebih. Ya. Kalau kurang, yang jenengan nanti fotokopi sendiri. Nah kalau udah dapat, tolong difotokopi, diperbanyak, dibagikan ke keluarga masing-masing. Gak usah satu kampung, Fotokopi lima saja niat dakwah bagikan dulurnya nyawa conan nyawa conan nyawa conan. Jadi biar Majelis ini manfaatnya kemana-mana. Bukan cuma untuk kita san, sendiri. Siapa tahu nanti 30 tahun lagi kita baca lembaran itu kakek, Loh, ini dulu kakekmu waktu belajar di Ar-Rawdoh ini. Saya masih ingat nih, Beb Muhammad tuh ngisi ini cuma 6 menit saja. Bisa-bisa ngomong gitu nanti sama sama cicitnya atau siapa gitu kan? Bisa. Maksud saya begitu ya. Eh, terakhir, Doakan pembangunan di belakang sana. Insya Allah nih hari Senin kita akan akan menggali pondasi untuk mihrab. Yang mau jadi tim kerja bakti gali pondasi tiap malam di sini butuh teman-teman yang gali. Ya, kita baru punya 18 orang. Tiap malam gali. Kalau jenengan mau ikut gali pondasi, <coughs> cuman gali pondasi. Malam ya. Malam silahkan merapat ke sini. Ya, merapat ke ke sini Allah Nah, itu pondasi untuk mihrab ini agak agak luas galiannya. Sebab di bawah mihrab itu saya buat ruang bawah tanah. Untuk topo broto zikir. Jadi kalau saya mau ngilang nanti dilihat di situ jenengan cari nggak ada. Habibnya kemana? Ambles ke dalam bumi. Nah itu ruangannya agak besar. Agak besar itu kan butuh galinya agak agak banyak orang. Biar cepat rampung maksudnya. Biar cepat cepat rampung. Ya, tolong didoakan mudah, lancar semua dan barok barokah. Nanti kalau udah jadi di sana bangunan seperti itu, itu ya musola, itu ya mas, masjid, sehingga kalau jenengan pas lewat sholat di sini juga enak, ya. Mau ngaji-ngaji di situ juga eh, juga enak. Program saya ke depan, saya mau cari satu satu guru ngaji. Kalau bisa hafal, kalau nggak hafal, pokoknya yang suaranya syaratnya enak. kalau hafal nggak enak, saya tolak. Jadi kalau yang yang hafal enak, mesti saya terima. Kalau nggak hafal tapi enak suaranya, tajwidnya bagus, saya terima. Mau saya gunakan untuk ngajari saya dan teman-teman saya. Ngajar. Saya juga terus belajar. Saya itu suka bela belajar. Jadi nanti enak kalau ada guru ngaji yang pinter betul, suarane penak tenan. Minimal kalau mau pengajian yang baca Yasin jangan Mas Roni terus. Mas Roni itu lagunya nggak ganti-ganti. Gitu terus enak, tapi lagunya begitu terus. Jadi kalau ada yang suaranya enak lagi kan kita lebih man Mantap. Ya, ya Yasin itu bacaan Al-Quran wajib dibaca di Raudhah sebelum mulai pengajian. Sebagai salah satu bentuk cinta pada Al-Quran. Sebab Rasul bersabda. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Kathir dalam tafsirnya. Yasin Qalbul Quran. Surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Semoga kita bisa bertemu ahad uh, Jumat depan dalam keadaan sehat wal afiah berkah dari Allah Subhanahu wa taala.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 Banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang nanya kepada teman-teman saya karena nggak berani nanya ke saya langsung. Habib, kami ini kadang pengen bantu Ar-Raudhah, tapi cuma lima ribu rupiah, cuma seribu rupiah. Kalau mau ngasihkan ke Habib langsung itu pekewo. sok ngasih seribu, ngasih dua, dua ribu. Banyak yang pengen ada kotak amal sehingga kalau nyemplung itu gak, gak ketoan. Nanti insya Allah khusus untuk pembangunan ini saja saya akan sediakan gentong amal bukan kotak. Gentong amal bukan kok kotak. Jadi bentuknya gentong mulai Jumat akan datang ya. Gentong warnanya yang laki sama perempuan saya bedakan taruh di depan. Nanti saya tulis sih gentong amal. Itu nanti jenengan kalau mau naruh seribu rupiah, lima ratus rupiah, mau satu juta, cemplongkan ke situ sah, saja hasilnya di sana. Ini saya dikritik banyak teman-teman saya. Tapi tolong untuk khusus yang satu ini diizinkan uh, diizinkan untuk pakai gentong. Karena kami-kami yang punya lima ribu pekewo kalau menghasilkan langsung itu. Sebetulnya nggak apa-apa. Saya itu nerima seribu, dua ribu podoai, nggak ada bedanya. Nerima satu miliar sama seribu rupiah, insya Allah sama. Yang saya lihat niatnya orang yang yang ngasih. Memang efeknya beda. Nah, kalau seribu sama satu m kan efeknya beda. Tapi nerimanya sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.